Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah mencukur rambut ketika akikah? Ya. Sebagian ulama mengatakan demikian, ada perbedaan. Ya, kalau laki-laki dicukur plontos ya, sampai habis rambutnya, sedangkan perempuan tidak sampai habis rambutnya. Ya. Hanya saja, wallahu alam, yang kami ketahui dalam hadis tidak ada pembedaan Ya, tidak ada dalam hadis tidak ada pembedaan. Jadi sama-sama dicukur sampai habis. Ya, demikian wallahu alam.